Allah Subhanahu Wa Taala akan mengarahkan kita kepada pemahaman yang hak di tengah maraknya perbedaan pendapat perseteruan dalam pemahaman silang sengketa di dalam menyatakan kebenaran dan kebatilan yang mengakibatkan banyaknya kaum muslimin yang kemudian tidak mengerti dan kurang memahami kemana harus berpendapat apa yang harus dia yakini dan bagaimana dia harus berbuat. Dalam pertemuan kita yang lalu kita telah membahas syubhat yang ke-8 yaitu ketika mereka berkata syirik itu kan hanya mengibadati berhala sementara kami tidak mengibadati berhala jawaban untuk syubhat tersebut kesalahpahaman tersebut adalah dengan cara bertanya balik kepadanya tanyakan kepadanya ma ma'na ibadatul asnam apa makna mengibadati berhala itu? Bisa dia akan menjawab benar atau dia akan menjawab salah. Kalau dia menjawab makna menyembah berhala adalah meyakini bahwa berhala-berhala tersebut dialah yang telah menciptakan langit dan bumi, mengaturnya, memberi rezeki, menolak manfaat menolak mudarat, mendatangkan manfaat dan mengatur kehidupan kita semuanya, katakan kepada mereka bahwa apa yang Anda ketahui tentang mengibadati berhala tidak sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Al-Qur'an. Makna yang Anda inginkan dengan mengibadati berhala itu salah. Kalau dia menjawab makna mengibadati berhala yang terbuat dari kayu dan batu itu atau yang sejenisnya adalah mendatanginya, berdoa di sana, memohon kepada mereka untuk mendekatkan kita kepada Allah, melakukan sesajin, sembelihan-sembelihan, persembahan-persembahan dengan keyakinan Hal yang seperti itu akan mendekatkan kita kepada Allah dan Allah akan menolak dari kita mara bahaya atau mendatangkan kepada kita keberkahan. Kalau itu jawaban mereka katakan Anda benar dan bukankah Anda bukankah apa yang Anda lakukan di balik di depan kuburan, bebatuan dan kekayu itu tersebut sama dengan apa yang Anda katakan ini? Mereka tidak akan bisa mengelak kalau demikian apa yang Anda lakukan adalah mengibadati berhala. Ini dia apa yang telah kita baca pada kesempatan yang lalu, lalu kita masuk kepada tambahan berikutnya. Di dalam buku saya ada pada halaman 102 wa yuqalu lahu aibon. dan dikatakan kepadanya juga Maksudnya di sini, kalau itu yang dia katakan, yang tadi, begitu jawabannya, begini cara kita menjawabnya. Atau ada jawaban yang kedua. Atau dikatakan kepadanya yang seperti ini. Maksudnya adalah, kalau tidak begitu, jawabannya, cara menjawabnya, cara menjawabnya yang begini. Artinya, ini cara menjawab yang kedua. Berarti kita di dalam membantah cara mereka mengungkapkan kata tadi bahwa ini bukan syirik, kami tidak mengibadati berhala, ada dua cara. Cara yang pertama dengan menanyakan kepadanya, menantangnya untuk menanyakan kepadanya apa maksud daripada mengibadati berhala itu. Suruh dia menjawab. Atau katakan kepadanya, itu berarti cara ini cara yang kedua. Jadi kita diajarkan cara yang pertama atau katakan kepadanya seperti ini. Ini adalah cara yang kedua untuk membantah argumentasi mereka dan kesalahpahaman mereka tersebut katakan kepadanya qauluka asyirku ibadatul asnam perkataan kamu tadi bahwa syirik itu kan hanya mengibadati berhala hal muraduka anna syirka maksusun bihada apakah maksudmu dengan perkataan tadi? Ini pertanyaan berikutnya. Apakah maksudmu dengan perkataanmu tadi anna syirka maksusun bihada bahwa syirik khusus dengan ini? Maksudnya syirik itu hanya seperti ini yang syirik itu yang lain tidak syirik? Syirik hanya menyembah berhala? Yang lain tidak syirik? Apakah yang Anda pahami bahwa syirik itu hanya di depan berhala. Patung, bebatuan, atau apakah namanya. Sujud dan rukuk kepada mereka. Apakah itu saja yang Anda pahami sebagai kesyirikan? Ini pertanyaannya. Wa annal i'timad 'ala salihin wa du'aahum la yadkhulu fi dhalik. Dan bersandar kepada orang saleh. Bersandar kepada orang saleh dan memberdoa kepada mereka, meminta kepada mereka. Tidak masuk ke dalam yang demikian itu artinya tidak masuk ke dalam makna syirik. Ini pertanyaannya. Saudaraku, apakah syirik itu hanya di depan berhala, di depan patung, di depan bebatuan, kekayuan, di depan patung yang terbuat dari roti, dari besi, dari kayu, dari segala macam. Apa itu yang syirik? Hanya itu yang syirik, yang lainnya nggak ada yang syirik. Kalau dia katakan dia hanya itu yang syirik berarti dia tidak tahu apa makna syirik. Kalau dia katakan bukan hanya itu, tanyakan kepadanya apa yang lain. Kalau bukan itu hanya hanya bukan itu yang syirik, tanyakan kepadanya apa yang lain. Apa yang Anda pahami tentang syirik ini? Sehingga Anda berani mengatakan kami tidak berbuat syirik. Kemudian tanyakan kepadanya apakah bersandar kepada orang saleh Bersandar di sini maksudnya adalah bersandar dalam bentuk kesyirikan. Bersandar dalam bentuk kesyirikan. Karena bersandar kepada orang soleh bisa maknanya hak, bisa maknanya batil. Maksud beliau di sini, pengarang kita di sini adalah bersandar dengan cara yang batil. Dalam pembahasan-pembahasan yang sering kita lewatkan, bahwa orang bersandar kepada orang soleh yang sudah wafat, Orang yang meyakini bahwa dipegang orang soleh berarti dia akan begini, akan begitu. Bersandar seperti ini yang dimaksud. Karena ada saja bersandar kepada orang soleh yang mubah. Boleh. Seperti bersandarnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan kaum muslimin yang miskin yang berada di kota Madinah kepada sodakoh kaum muslimin yang datang kepada Rasulullah SAW Berarti bersandar mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam urusan yang diizinkan oleh Allah. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya mengikuti Rasulullah kemanapun beliau pergi. Untuk ilmu yang beliau akan ajarkan kepada saya atau sepotong makanan yang akan saya dapatkan dari beliau. Bersandar Abu Hurairah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mubah, boleh dalam agama dan Rasulullah tidak menyalahkan Abu Hurairah dalam masalah itu. Jadi yang dimaksud bersandar kepada orang saleh di dalam di dalam nas ini maksud dia adalah bersandar kepada orang saleh dalam makna yang batil. Kita sakit pergi ke kuburan orang saleh meminta disadar dan yakin bahwa orang saleh ini mampu menyehatkan kita, menyehatkan anak kita dan semacamnya. Bersandar yang seperti ini yang yang dimaksud. Wa du'a'uhum dan berdoa kepada mereka memohon kepada mereka. Tidak boleh. Apakah yang seperti ini, bersandar yang seperti ini, dan mohon kepada mereka, tidak termasuk ke dalam kesyirikan? Tanyakan kepada mereka. Ini semua untuk menguji apakah mereka tahu syirik itu apa. Karena terkadang dia mengatakan saya tidak begitu padahal dia begitu. Karena dia tidak tahu. Dan ini bagian daripada eh, cara kita untuk menerangkan kepadanya bahwa apa ya apa itu syirik supaya kita bisa menjauhinya. Kita kalau tidak tahu sesuatu bagaimana kita akan meyakini bahwa kita terlepas daripadanya. Saya tidak pernah berbuat riba, saya tidak pernah makan harta riba sementara dia tidak tahu riba itu apa. Bagaimana dia akan bisa membebaskan dirinya dan menyatakan dirinya bebas daripada riba sementara dia tidak tahu riba itu apa? Saya tidak pernah taklid sementara dia tidak tahu taklid itu apa. Saya tidak pernah ta'asub sementara dia tidak tahu ta'asub itu apa. Saya tidak hizbi sementara dia tidak tahu hizbi itu apa. Bagaimana dia akan melepaskan dirinya? Kalau dia tidak tahu apa yang ia ingin berlepas diri daripadanya. Oleh karena itu Allah wa taala memuji Nabi Ibrahim dan kaumnya di dalam al quran Al Karim di saat mereka berlepas diri dari kesyirikan karena mereka tahu apa itu syirik. Nabi Ibrahim dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah kalau saya tidak khilaf Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim. Laqad kana lakum fi Ibrahim wal ladina ma'ahu laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ahu idh qalu liqaumihim Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh bagi kalian wahai kaum muslimin umat Muhammad terdapat uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik. Fi Ibrahim di dalam kehidupan Ibrahim walladzina ma'ah dan orang-orang yang bersamanya. Ahli tauhid. Orang yang mengerti akidah. Murid-murid Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibqalu liqaumihim. Apa itu yang patut untuk diteladani? Ketika mereka berkata kepada kaumnya. Inna bura'a'u minkum kami berlepas diri dari kalian. Melepaskan diri dari kalian, berlepas diri. Kami kami tidak terkait dengan apa yang kalian lakukan. Kalian di sini maksudnya adalah perbuatan mereka. Wa mimma ta'buduna min dunillah dan kami berlepas diri dari seluruh apa-apa yang kalian ibadati selain Allah. Ini dia tauhid yang hak dan berlepas diri daripada syirik yang sahih. Seluruh yang diibadati manusia selain Allah adalah tagut dan syirik. Kita berlepas diri daripada mereka. Kita tidak mau dekat-dekat dengan mereka dan tidak mau tersentuh dengan apa itu. Pendekatan diri dengan beribadah kepada sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Kafar nabikum kami ingkari, kami kufur terhadap apa yang kalian lakukan. Kami tidak setuju. Kami mengingkari. Kami membantahnya. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahda. Dan akan terus terjadi antara kami dan kalian perbedaan, permusuhan kebencian sampai kalian beriman kepada Allah semata. Ini tauhid. Oleh karena itu ketika mereka benar-benar melepaskan diri dan Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa melepaskan diri mereka dari syirik, berlepas diri dari syirik benar adanya Allah punya Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersama beliau. Ketika mereka berlepaskan diri, melepaskan diri, berlepas diri daripada syirik, dan Allah puji tindakan mereka tersebut. Ketika mereka membela tauhid dan membumi hanguskan syirik walau dengan hujjah dengan perkataan tanpa perbuatan maksud tanpa perbuatan tanpa menghancurkan tanpa meluluh lantakkan ini cara menjawab diajarkan kepada kita cara menjawab yang berikutnya. Kalau cara menjawab yang pertama, apa itu ibadatul asnam? Apa itu menyembah berhala? Terangkan kepada kami. Cara kita menjawab yang kedua, apakah menyembah berhala hanya khusus dengan cara yang seperti itu? Sementara yang lain tidak. Dan mendekati orang saleh dengan cara yang seperti yang yang yang kalian lakukan berdoa, bernazar, meyakini mereka bisa mendatangkan berkah, air-air di sumurnya mendatangkan berkah pasir-pasir di kuburan yang mendatangkan berkah atau mendatangkan kualat kalau kita begini, kita begitu. Apakah itu tidak termasuk syirik? Sudah mereka menjawab. Bisa jadi jawaban mereka benar, bisa jadi jawaban mereka salah. Kalau salah jawaban mereka benarkan. Itu Anda salah paham tentang makna syirik. Ini pemahaman yang sahih tentang syirik. Kalau jawaban mereka benar, tinggal menanyakan kepada mereka, bukankah itu yang kalian lakukan? Bukankah itu yang terjadi walau Anda tidak melakukannya? Walau Anda tidak melakukannya, bukankah itu yang terjadi di tengah orang-orang yang ada di sekitar kita, di tengah orang-orang yang ada di sekeliling kuburan-kuburan orang saleh, kuburan-kuburan wali menurut pendapat mereka? Bukankah itu yang terjadi? Kalau mereka mengatakan tidak, fahada yarudduhu ma dzakarahu Allah fi kitabih Andai mereka mengatakan tidak, maksudnya adalah oh tidak, mendekati orang ulama, mendekati orang saleh, eh, kuburan-kuburan wali itu tidak termasuk syirik, ya yarudduhu yang seperti ini dibantah dia oleh madzakarahullahu fi kitabih, oleh apa yang Allah sebutkan di dalam kitabnya Al-Qur'an. Andai ada yang menyatakan bahwa bersandar diri kepada orang soleh dengan cara seperti itu tidaklah syirik itu telah dibantah oleh Al-Qur'an. Min kufri man ta'allaqa 'alal malaikah. Dari kekufuran yang ada di dalam Al-Qur'an tentang kekufuran orang-orang yang bersandar kepada malaikat. Ayatnya telah kita bahas, sudah kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat di akhirat Apakah orang-orang ini beribadati kalian? Kata mereka tidak. Salah. Mereka berdusta ya Allah. Hanya mereka hanya mengibadati jin. Al-Quran menerangkan bahwa adanya manusia yang di dalam batinnya percaya mereka sedang mengibadati malaikat. Mereka yakin malaikat adalah makhluk yang sangat dekat kepada Allah. Sehingga ketika mereka mendekatkan diri mereka kepada malaikat, bergantung kepada malaikat, malaikat yang akan mengantarkan ketaatan mereka kepada Allah. Allah serahkan tidak melakukan itu perbuatan kufur. Dan apa bagaimana Anda bisa akan menyamakan mulianya orang-orang yang Anda katakan mulia dengan mulianya para malaikat? Allah dalam Al-Quran menerangkan orang-orang yang melakukan seperti itu kufur. Au Isa. Bisa jadi mereka mengatakan, oh wali kami lebih soleh daripada malaikat. Kita jawab, bagaimana kalau dengan Isa? Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengkafirkan orang-orang yang menyandarkan ibadahnya kepada Isa. Lalu bagaimana kalian akan memahami masalah ini? Mungkin akan bisa kalian yakini bahwa wali kalian lebih mulia daripada Isa sehingga Nabi Isa tidak berhak untuk mengantarkan ketaatan manusia kepada Allah dan kalian yakini wali-wali kalian berhak untuk mengantarkan ketaatan kalian kepada Allah. Mereka akan hilang jawaban. Paling adalah yang akan terjadi adalah ketika mereka membangkang karena sudah terlanjur salah dan ini sifat manusia yang sangat banyak. Sudah tahu dia salah, terpojok, lalu dia ingin membanggakan dirinya dan tidak mengakui kesalahannya dan membantah bagaimanapun caranya. Walau kemudian bantahannya batil. Ada orang yang membantah wali kami lebih mulia daripada para nabi dan para rasul. Waliyahzubillah. Ini bukan lagi kesyirikan, tapi ini kekufuran. Kafir terhadap Al-Quran, kafir terhadap hadis. Kafir kepada terhadap para nabi dan rasul. Ya, walaupun tidak banyak dalam jumlah akan tetapi ada di tengah kaum muslimin yang sangat meyakini wali mereka lebih mulia daripada para nabi dan rasul wali mereka hidup di dunia. Sholat kadang-kadang nampak berjamaah, kadang-kadang tidak. Kemudian pakaiannya dilihat ditimbang, ditimang dari dari pakaian yang diajarkan sunnah tidak sesuai. Nabi menganjurkan mereka untuk berjenggot, mereka malah licin. Dan banyak lagi penyimpangan penyimpangan lainnya Lalu sangat mereka yakini bahwa itu lebih mulia daripada malaikat. Baik ada ada makna dalam syariat bahwa kemungkinan wanita uh, manusia saleh lebih mulia daripada malaikat yang saleh. Ada keterangan dalam nas-nas para para ulama. Lalu bagaimana dengan para nabi dan para rasul? Setan mewahyukan kepada pengikut-pengikutnya untuk berani menyatakan bahwa wali kami lebih mulia daripada para nabi dan para rasul ya tidak mungkin para nabi dan rasul tidak mungkin dikalahkan apatah lagi Nabi Isa karena Nabi Isa adalah nabi dan rasul yang terbaik lima nabi dan rasul yang terbaik dari seluruh nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah taala yang disebut dengan ulul azmi ulul azmi minar rusul adalah Nabi Muhammad Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Nuh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihim ajma'in. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Awis salihin atau keterangan yang ada di dalam Al-Quran tentang kufurnya orang yang menggantungkan dirinya kepada orang saleh di dalam Al-Quran orang saleh, Nabi Isa dan jin-jin muslim di dalam Al-Qur'an diterangkan bahwa sekelompok di dalam Al-Qur'an dan hadis dengan keterangan yang ada di dalam hadis sekelompok manusia mengibadati sekelompok jin lalu jin tersebut bertaubat dan menjadi orang saleh tapi mereka tetap manusia ini menyembah dalam keyakinan mereka jin-jin tersebut sehingga di, di akhirat jin ini berlepas diri dari mereka karena mereka telah bertaubat dan dan menghilangkan Allah menghilangkan dosa-dosa mereka ketika mereka merayu manusia untuk bergantung kepada mereka. Ketika manusia tetap bergantung kepada mereka dalam keadaan mereka adalah orang-orang saleh, tetap Al-Quran membantah mengkafirkan orang-orang yang bergantung tersebut dan juga ketika Allah mengkafirkan umat Nabi Nuh yang bergantung kepada orang-orang saleh. Wat, Suwa, Yawuz, ya'ub. Lima nama orang-orang saleh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lima nama orang-orang saleh yang dibadati akhirnya oleh kaum Nabi Nuh. Bergantung mereka kepada orang-orang saleh dikafirkan oleh Al-Qur'an. Jadi bergantung kepada orang saleh dalam bentuk yang seperti itu adalah syirik fala buddha kita lanjutkan fala buddha an yuqirra laka kalau Anda kemudian diskusi dengan cara seperti ini dengan mereka fala buddha maka mesti la buddha artinya mesti maka mesti an yuqirra laka ia akan mengakui kepadamu mengaku kepadamu anna man asyraka fi ibadatillahi ahadan minas salihin bahwasanya barang siapa yang menyekutukan di dalam ibadah kepada Allah dia sekutukan seseorang daripada orang saleh dia sekutukan Allah dengan seseorang daripada orang saleh fahadha huwa syirku al-mazkuru fil Quran inilah dia kesyirikan yang telah disebut di dalam Al-Qur'anul Karim kalaulah Al-Quran telah mengkufurkan Orang yang bergantung dan menggantungkan hidupnya yakin dan percaya akan kekuasaan, kehebatan, kemuliaan dan kemampuan Nabi Isa mengatur alam, Nabi Isa. Dan siapa lagi yang lebih saleh daripada Nabi Isa? Itu dikufurkan oleh Al-Qur'an. Orang-orang yang bergantung kepada Nabi Isa dan meyakini Nabi Isa adalah ini, adalah itu, adalah ini, adalah itu, sesuatu yang tidak diizinkan oleh Al-Qur'anul Qur'an Karim, tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa Taala. Allah kufurkan mereka. Laqad kafara laqad kafara alladziina qalu innallaha itu salah. Sungguh telah kafir orang yang menyatakan Allah itu salah satu di antara tiga. Berikut keyakinan-keyakinan mereka. Allah kafir. Berarti menyekutukan Allah walaupun berhak bersama satu orang saja daripada orang saleh ini adalah kesyirikan yang disebut oleh Al-Quran Dan tidakkah kesyirikan yang dilakukan oleh umat Nasrani kecuali hanya kepada Nabi Isa saja? Hanya Nabi Isa. Nah, kalau anda kemudian berbicara seperti itu, berdiskusi seperti itu, kata Syekh, fala budda an laka. Dia pasti akan mengakui bahwasanya barang siapa yang menyekutukan Allah di dalam peribadatan, dalam ibadah kepada Allah dia sekutukan Allah dengan seorang daripada orang saleh, maka itulah syirik yang disebutkan oleh Al-Qur'an Karim. Wa hadha huwal matlub dan ini yang diinginkan. Maksudnya ini yang diinginkan agar dia tahu syirik itu apa. Agar dia tahu syirik itu apa. Karena banyak sekali manusia yang buta dengan syirik. Dan kebutaan itu tidak hanya menimpa orang awam, bahkan menimpa sebagian orang yang sudah dipandang sebagai alim. Sebagaimana ada di antara mereka yang berkata, "Kalau saya meyakini cincin saya ini diberi berkah oleh Allah, dan ada kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada cincin saya sehingga dengannya saya bisa begini, saya bisa begitu, itu tidaklah syirik kata dia. Kata dia. Dan dia adalah seorang dai ternama yang hampir tidak ada orang muslim di Indonesia yang tidak kenal namanya. Kemudian dia berani meyakini bahwa apabila cincin kita kita yakini punya kelebihan berkah yang luar biasa yang Allah berikan kepada cincin kita tersebut yang dengannya kita bisa begini, kita bisa begitu, dengan cincin ini kita bisa begini, kita bisa begitu, sementara kita tetap meyakini keberadaan Allah yang mengatur, itu tidak syirik katanya. Apalagi syirik kalau bukan itu. Kalaulah kesyirikan di negeri kita yang mulia ini tidak difahami oleh sebagian orang alimnya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang di bawah itu wal ini mengingatkan kita kepada dua hal yang tadi. Yang sebelumnya di dalam kitab ini telah kita pelajari. Ketika kita melihat hal seperti itu, kita menjadi dua permasalahan yang harus kita sadari. Pertama, takutnya kita untuk terjerumus ke dalam kesyirikan. Orang-orang yang kita anggap alim saja masih terjerumus ke dalam hal yang seperti itu. Salah memahami syirik. Kemudian gembira. Di satu sisi kita takut, di satu sisi kita gembira kita walaupun tidak alim seperti mereka, dalam arti kata tidak adalah seorang ulama seperti mereka atau orang ternama seperti mereka, yang dianggap alim seperti mereka, kita bisa mengetahui syirik itu apa sementara dia tidak tahu apa itu syirik. Allah muslimin, kita lanjutkan wasirul masalah dan rahasia dari masalah ini maksudnya jawaban-jawaban yang di belakang tadi kunci permasalahannya adalah kalau orang Arab mengatakan rahasia permasalahannya, kalau kita menerjemahkannya rahasia, kunci permasalahannya. Annahu idza qala Sesungguhnya dia yang telah melakukan syirik apabila berkata kepadamu, "Ana la usyriku billah." Saya tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Faqul berkatalah kepadanya maka katakan kepadanya tanya kepadanya ma ma ma wa ma syirku billah apa itu syirik kepada Allah tolong terangkan kepada saya ma makna syirik apa makna syirik sehingga anda berani mengatakan anda ber, tidak pernah berbuat syirik ketika anda berani menyatakan anda tidak pernah berbuat syirik tolong terangkan syirik itu apa fasirhuli terangkan kepadaku Anggap aku sekarang adalah orang yang tidak tahu syirik itu apa. Anggap saya orang yang tidak tahu syirik itu apa. Tolong terangkan kepadaku. Terangkan kepadaku syirik itu apa. Fa'in kala apabila dia berkata atau apabila dia menjawab syirik itu adalah mengibadati berhala. Fakun huwa ibadatul asnam. Dia yaitu syirik itu adalah mengibadati berhala-berhala. Fakul tanyakan kepadanya, wa ma makna ibadatul asnam? Kejar dia lagi. Apa itu makna mengibadati berhala? Karena ketika kita mengatakan mengibadati berhala, maknanya bermacam-macam dalam benak kita. Tolong terangkan lagi. Fasir huli. Fasir hali. Terangkan kepada aku, apa itu makna yang Anda inginkan dengan mengibadati berhala? Apa yang Anda pahami dengan kalimat mengibadati berhala? Atau kalau dia mengatakan Fa apabila dia mengatakan ana la a'budu illallah wahda. Saya tidak pernah beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kalau dia mengatakan saya tidak pernah berbuat syirik, mungkin dia akan menjawab saya selalu beribadah hanya kepada Allah, nggak pernah kepada yang lain. Saya hanya selalu beribadah kepada Allah, tidak pernah beribadah kepada orang lain. Hal yang sama terjadi. Tanyakan kepadanya. Fakul katakan kepadanya ma makna ibadatullah wahda. Apa makna mengibadati Allah semata? Apa maknanya? Fasir hali, terangkan kepadaku apa makna mengibadati Allah semata. Intinya adalah hujah-hujah dan argumentasi mereka di belakang intinya adalah kita ingin cross check apa dia tahu syirik itu apa. Apa dia tahu tauhid itu apa? Apa dia mengerti agamanya? Fondasi utama daripada syariat Islam yaitu syirik. Lawan yang paling hebat daripada syariat Islam yaitu syirik. Apakah dia mengerti apa itu makna tauhid dan apa itu makna syirik? Sehingga dengan beraninya dia mengatakan di saat dia melakukan kemudian dia berani menyatakan kami tidak pernah melakukan syirik. Kami hanya beribadah kepada Allah semata. Di saat perkataannya berbeda dengan dengan perbuatannya, bisa saja dia telah mengerti tapi tetap menjalankannya atau bisa saja dia tidak mengerti sehingga terjerumus. Dan tentunya keinginan kita dia selamat daripada itu. Tidak ada pertolongan yang lebih hebat, tidak ada pemberian yang lebih hebat, tidak ada hadiah yang lebih mulia yang bisa kita berikan kepada seorang muslim atau seorang muslimah yang lebih hebat daripada menjauhkan dia daripada kesyirikan. Tidak ada yang lebih mulia daripada itu. Tidak ada yang lebih hebat daripada itu. Tak ada yang lebih berharga daripada itu. Berikan kepadanya gunung merapi sebagai emas. Berikan kepadanya. Tidak akan lebih mulia daripada menyelamatkannya daripada syirik. Maka tadi saya emosi berat. Tadi saya emosi berat ketika ada yang bertanya kepada saya bahwa di sebelah kami ada tetangga yang ibunya muslimah ayahnya muslim tapi muslim yang sudah pernah berganti agama sekarang Ayahnya ada di negeri lain tidak di sini sementara dia di sini hanya bersama ibunya dan adiknya kemudian ibunya sakit dan dia hidup bersama keluarga ayahnya yang mereka adalah non-Islam kemudian keluarga ayahnya memaksa dirinya dan ibunya untuk masuk Islam ketika ibunya sakit diberikan bantuan kemudian dipaksa disuruh mereka dengan cara yang sangat ya keras dengan bahasa yang sangat keras dan jelas bahwa mereka harus masuk dan pindah kepada agama keluarganya, keluarga ayahnya dan ayahnya tidak memberikan bantuan pembelaan untuk menjaga agama istrinya dan anak-anaknya. Kemudian sebagian ibu-ibu yang prihatin terhadap permasalahan ini mengumpulkan dana, berusaha mengumpulkan dana untuk membayar uang berobat ibu ini supaya keluarganya tidak keluarga ayahnya tidak membantunya supaya tidak ada kemudian rasa jasa dan segala macam dan agar ibunya tidak terpaut hatinya kepada mereka karena bantuan-bantuan tersebut ada ibu-ibu yang tergerak hatinya jazakallahu khairan untuk mengumpulkan dana menutupi biaya berobat orang tua anak ini yang sedang dalam keadaan bimbang yang ingin merangkul mereka agar mereka tidak terjerumus ke dalam kemurtatan di saat mereka mengumpulkan dana, ada seorang ibu yang celetuk kepada ibu ini, dan itu membuat semangatnya melemah, mengatakan banyak yang lebih penting lagi daripada ini. Orang Muslim yang sekarang tidak mengerti agamanya, terjumus ke dalam kesalahan, kemaksiatan, bid'ah, lebih penting untuk dibantu daripada orang-orang yang seperti ini yang tidak jelas. La haula wala quwata illa billah. Sehingga semangat ibu ini untuk mengumpulkan dana merosot tajam. Walau tidak belum belum pudar alhamdulillah. Adanya orang-orang yang sok mengerti agama dan berbicara di luar konsep agama Islam bertentangan dengan konsep agama Islam 180 derajat. Dan mungkin ibu ini terpengaruh juga dengan pendapatnya karena mungkin yang ber, dia tidak membicarakan siapa yang mengatakan tapi mungkin orang ini sudah lama juga dipandang sebagai orang yang belajar namun tidak paham juga alangkah bahayanya syirik dan dan itu melebihi bid'ah dan dan maksiat. Dan menjaga orang-orang daripada kesyirikan lebih mulia daripada menjaga orang daripada maksiat walaupun kedua-duanya mulia. Walaupun kedua-duanya mulia, menjaga saudara kita dari maksiat dan bid'ah yang tidak kufur mak adalah kemuliaan dan menjaga saudara kita untuk tidak termasuk dalam kemurtatan adalah kemuliaan. Tapi mana yang lebih mulia? Enak saja dia mengatakan ah nggak benar ini nggak nggak perlu dikumpulkan. Untuk apa nolong orang yang seperti ini? Entah jelas agamanya entah tidak. Lebih penting lagi saudara-saudara kita yang lain. Maka saya mengatakan bodoh dan bodoh orang yang mengatakan hal yang seperti ini. Masya Allah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah di saat seseorang akan terjerumus hanya karena hanya karena urusan ekonomi akan terjerumus ke dalam kemurtadan Apakah ini tidak lebih mulia untuk kita selamatkan dibanding saudara-saudara kita yang karena syahwatnya terjerumus ke dalam maksiat? Mana lebih mulia untuk diselamatkan? Kenapa dikatakan menyelamatkan orang daripada syahwat, daripada maksiat lebih mulia daripada menyelamatkan orang daripada jatuh ke dalam kesyirikan? Bukan karena Nabi Muhammad SAW ketika pergi ke Mekah bersama muhajirin, bersama ansar, menaklukkan kota Mekah. Perperang, setelah mendapatkan hasil peperangan yang sangat banyak di perang Hunain. Nabi Muhammad malah memberikannya kepada orang-orang yang baru masuk agama Islam dan tidak memberikannya kepada muhajir dan ansar yang datang bersama mereka, bersama beliau dari kota Madinah. Siapa yang didahulukan oleh Rasulullah dengan harta-harta perang Hunain? Orang-orang yang baru masuk agama Islam akan mengokohkan hati mereka di atas iman. Sementara orang-orang yang sudah beriman seperti sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW pulang ke kota Madinah tanpa membawa gonimah perang yang begitu banyak. Mana yang lebih didukung oleh Rasulullah untuk dibantu secara harta finansial? Tapi dibantu oleh Rasulullah yang baru masuk agama Islam. Maka aneh kemudian kalau kemudian kita mengatakan bahwa menyelamatkan saudara-saudara kita untuk tidak terjerumus ke dalam kemurtatan, ke dalam kekufuran, itu tidak ada tidak ada apa-apanya dibanding menyelamatkan orang daripada perbuatan musik, menutup aurat, tidak menutup aurat dan yang lainnya. Dari mana datangnya ini? Oleh karena itu hati-hati kaum muslimin. Apa ini berhubungan dengan tauhid? Berhubungan dengan syirik, ini lebih utama. Semulia-mulia syariat Islam adalah tauhid, sebejat-bejat yang bertentangan dengan Islam adalah syirik dan kufur. Lalu bagaimana mungkin kita bisa menyatakan kata-kata seperti tadi? Dari mana kita belajar? Siapa guru kita? Dan sangat aneh dan sangat naif kalau itu terjadi pada orang-orang yang sudah lama belajar ilmu agama. Apa yang dia pelajari selama ini? Ya, Jadi terangkan kepada mereka e, pertanyaan demi pertanyaan kita tadi adalah untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan mereka tentang syirik. Apakah pengetahuan mereka tentang syirik benar atau pengetahuan mereka tentang syirik salah? Kalau salah, terangkan yang benar. Itu tugas kita. Agar dia kemudian tahu syirik itu apa. Sehingga kemudian dia dengan izin Allah mudah-mudahan bisa keluar daripada kesyirikan. Itu yang kita inginkan. Paling tidak, kalau ataupun dia tidak menerima dengan izin Allah, dia tahu syirik itu apa. Dan dia tahu bahwa dia sedang berada dalam kesyirikan. Karena orang yang tidak tahu dia berada dalam kesyirikan, bagaimana dia akan keluar daripada kesyirikan tersebut? Kalau kesyirikan itu dianggap tauhid, kalau kesyirikan itu dianggap ibadah, kalau kesyirikan itu dianggap nadar yang diterima di sisi Allah, kalau kesyirikan itu dianggap sesuatu yang bisa mendekatkannya kepada Allah tabaraka wa taala. Beliau melanjutkan, Syekh melanjutkan, fa in bayana bima quran Apabila orang yang ber, yang berhujah tadi yang telah engkau coba untuk mendeteksi apakah dia paham, memahami apakah dia paham Al-Qur'an, paham kesyirikan atau tidak, Anda coba coba tanya, interogasi dia dengan pertanyaan-pertanyaan kalau dia menerangkan fa in kalau dia menerangkan kepadamu bima bayyanahul quran fahuwal matlub dengan apa-apa yang telah diterangkan oleh Al-Qur'an dan itu yang kita inginkan, itu yang diinginkan. Maka tinggal kita mengatakan kepadanya benar berat dan apa yang kamu lakukan adalah itu. Fahuwal matlub itu yang kita inginkan agar dia tahu bahwa apa itu syirik dan tinggal kita mengatakan ternyata apa yang kamu lakukan itulah kesyirikan. Fa illam ya'rifu wa illam ya'rifu apabila dia tidak tahu tidak tahu apa itu syirik. Fa kaifa syai'an wa huwa la ya'rifu? Bagaimana dia akan memproklamirkan atau mendakwakan sesuatu sementara dia tidak mengetahuinya? Artinya di sini adalah yang tadi di atas Bagaimana dia akan menyatakan dirinya terbebas dari syirik sementara dia tidak tahu apa syirik sesungguhnya? Bagaimana dia mengatakan memproklamirkan bahwa saya orang yang tidak pernah beribadah kepada selain Allah kalau dia tidak tahu apa makna beribadah kepada selain Allah? Bagaimana dia akan menyatakan saya senantiasa beribadah kepada Allah semata kalau dia tidak tahu apa itu makna beribadah kepada Allah semata. Makna beribadah kepada Allah semata itu dia tidak tahu. Yang ada di dalam benaknya salah. gambaran yang terhadap tauhid salah. Bagaimana dia akan menyatakan itu? Terangkan kepadanya. Fa'in fassara dzalika bighairi makna apabila dia tafsirkan, dia sampaikan, dia terangkan yang seperti itu dengan makna yang lain, bighairi makna dengan makna yang tidak tidak seperti makna yang sebenarnya bayan talahul ayatul wadhihati fi makna syirk billah wa ibadatil awthan engkau harus menerangkan kepadanya ayat-ayat yang jelas ayat-ayat yang tegas di dalam makna syirik kepada Allah dan makna beribadah kepada wasan beribadah kepada berhala annahu alladzi yaf'aluna fi hadzal zaman bi'ainihi bahwa apa yang Allah terangkan tentang syirik di dalam Al-Quran, apa yang Allah terangkan di dalam ayat yang jelas dan tegas tentang makna syirik, itulah yang dilakukan banyak orang yaf'alunahu fi hadzal zamani bi'ainihi di zaman ini di, di waktu ini benar-benar dianya apa adanya. Dialah kesyirikan itu. Sesuai sama persis. Cuman bedanya yang ini kuburan orang saleh, yang ini adalah Lata dan Uzza. Apakah kalau perbuatan orang itu kepada Lata dan Uzza dilakukan perbuatan itu persis seperti apa yang dilakukan kepada Lata dan Uzza kepada kuburan orang yang dianggap wali, apakah itu tidak syirik? Atau haruskah kita menciptakan Lata dan Uzza yang baru baru dikatakan itu syirik? Tidak. Perbuatan manusia kepada Lata dan Uzza itu yang syirik. Kalau hal yang serupa dilakukan kepada hal yang lain, hal yang sama dilakukan oleh kaum musyrikin kepada Lata dan Uzza, itu yang kita lakukan kepada hal yang lain, bukankah itu syirik juga. Orang-orang Quraisy yang kemudian <coughs> ketika hendak pergi berdagang datang kepada berhala-berhala mereka dan memberikan persembahan-persembahan kemudian digoyanglah anak-anak panah yang ada di sisi Lata dan Uzza tersebut di sisi berhala-berhala tersebut kalau kemudian keluar kata-kata silahkan berangkat maka dia berangkat diyakini penuh keyakinan bahwa perjalanan ini akan aman, nyaman, setosa, menguntungkan. Kalau kemudian yang keluar adalah jangan, maka kemudian dia sangat yakin untuk menunda ke pemberangkatannya karena keyakinannya bahwa Lata dan Uzza mengerti ilmu gaib dan akan memahami apa yang akan terjadi. Kalau hal yang serupa dilakukan kepada orang lain, bukankah itu perbuatan yang sama? Allah muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wa anna ibadatallahi wahdahu la syarika lahu hiya allati yunkiruna alaina. Dan Syekh mulai beralih topik dengan mengatakan wa anna ibadatallahi wahda dan bahwasanya mengibadati Allah satu-satunya. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah hiyallati yunkiruna alaina. Dialah ibadah kepada Allah semata, tidak ada kesyirikan kepadanya. Dialah hal yang selalu diingkari mereka kepada kita. Itulah selalu yang mereka ingkari dari kita. Apa kalian ini? Apa ini tauhid yang kalian pelajari ini? Apa ini? Enggak benar ini tauhid yang kalian pelajari ini. Enggak benar ini buku yang kalian pelajari ini. Ini buku sesat. Sementara yang diajarkan dalam buku ini beribadah hanya kepada Allah semata. Jangan pernah berbuat syirik kepada Allah. Jangan sekutukan Allah dalam ibadah sekecil apapun ibadah tersebut. Itu yang mereka ingkari dari kita. Itu yang mereka tidak setuju dari kita. Itu yang selalu mereka katakan kita keras. Itu yang selalu mereka katakan kalian ini jumud. Tidak pandai fleksibel dan semacamnya. Itu yang mereka katakan kepada kita, Anda Wahabi. Itu yang mereka katakan. Ketika kita mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah semata dan menjauhkan seluruh peribadatan kepada selain Allah seperti yang diterangkan dalam Al-Qur'an, seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengatakan Anda ekstrim. Kerja Anda nyalahin orang. Anda mau menang sendiri. Surga hanya milik Anda dan kakek Anda. Yang akan masuk surga itulah Anda dan orang-orang yang Anda rekomendasi saja. Kata-kata yang seperti itu dan yang senada dengannya mereka keluarkan ketika kita hanya mengajak manusia hanya kepada Allah dan hanya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak perlu dengan kata-kata dan kita tidak perlu dengan nama. Mereka mau bilang ini, mau mereka bilang itu. Mereka mau sebut kita ini, mau sebut kita itu terserah mereka asal kita tetap hanya mengikuti apa yang Allah terangkan, hanya yang Rasulullah ajarkan, sesuai dengan dipahami oleh para sahabat, terserah mau mau, mereka mau menggolongkan kita kelompok apa. Bagi nama bagi kita nama tidak terlalu masalah. Oleh karena itu Imam Syafi'i pernah berkata, kalau seandainya hanya mencintai keluarga Rasulullah alul bait, itu yang disebut dengan syiah, maka saya orang syiah. Fa'in kana hubbu ali Muhammadin nasiba fa'ana nasibi. Kalau hanya sekedar mencintai ah, keluarga Rasulullah, sekedar mencintai keluarga Rasulullah, itu yang dikatakan nasibah. Nasibah itu adalah orang Syiah, nawasib, kelompok daripada kelompok Syiah. Maka saya orang Syiah, saya nasibi. Itu tidak masalah. Anda mau sebut saya orang Syiah terserah. Yang penting bagi saya saya mencintai keluarga Nabi Muhammad. Karena saya mencintai keluarga Nabi Muhammad, Anda sebut saya orang Syiah terserah Anda. Mau sebut saya apa? Karena mencintai keluarga Rasulullah bagian daripada agama. Yang saya ingkari adalah mencintai keluarga Rasulullah secara berlebihan. Itu yang saya ingkari. Dan saya tidak setuju hal yang seperti itu. Begitu kira-kira makna daripada perkataan Imam Syafi'i. Apabila seandainya mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik, hanya gara-gara itu beribadah kepada Allah semata dan dan ingin ja, ja, lari dan lari sejauh-jauhnya daripada syirik. Itu yang Anda katakan dengan itu yang Anda itu yang Anda katakan Wahabi, silahkan namakan kami Wahabi. Terserah Anda mau namakan kami apa. Maka kita tidak gentar berhadapan dengan kata-kata yang seperti itu. Kita tidak perlu dengan penamaan-penamaan manusia. Bukankah Nabi Muhammad digelari oleh nama-nama yang luar biasa, jeleknya? Nabi Muhammad digelari orang gila, penyihir, tukang syair. Nabi Muhammad digelari orang yang kena sihir, penyihir, orang yang kena sihir, sesat. Nabi Muhammad digelari orang yang memisahkan antara suami dan istri, orang yang memisahkan antara anak dan bapak, anak dan ibu, orang yang memisahkan anak daripada keluarganya, dituding seperti itu Rasulullah. Silakan Anda mau berkata apa? Saya mengajarkan tauhid, sua istrinya masuk ke dalam tauhid, su suaminya syirik harus berpisah. Anda kemudian menggelari kami adalah orang penyihir yang menyihir suami, menyihir istri, terserah Anda mau ngomong apa. Itu yang dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu yang akan dialami oleh pengikut-pengikut setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita ingin masuk ke dalam barisan itu dengan segala kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak perlu orang menamakan kita apa. Dan langkah banyaknya penamaan-penamaan yang aneh yang mereka berikan kepada kita. Hanya karena kita mengajak manusia kepada apa yang ada di dalam Al-Quran, kepada apa yang ada di dalam sunnah Rasulullah, dan itu berbeda dengan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka yakini. Sementara apa yang kita yakini itu adalah sesuai yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi, sesuai dengan dipahami oleh para sahabat Rasulullah. Maka insya Allah Ta'ala, yang benar adalah benar, walau dinamai apa. Dan yang batil adalah batil, walau dinamai apa. وَيَصِحُونَ فِيهِ kama ikhwanuhum dan mereka selalu berteriak di dalam masalah ini pengingkaran orang-orang yang tidak setuju kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pengarang kitab ini luar biasa wa dan mereka berteriak tentangnya ketika mereka mengingkari dakwah kita yang senantiasa mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi syirik, mereka berteriak. nanti teriak pengingkaran. Kama saha ikhwanuhum sebagaimana saudara-saudara mereka dulu telah berteriak haitsu qalu ketika mereka berteriak di zaman mereka aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza syai'un ujab apakah dia Muhammad akan menjadikan sesembahan yang banyak menjadi sesembahan yang satu saja inna hadza syai'un ujab ini adalah sesuatu yang sangat aneh dan asing jadi beliau ingin menyindir bahwa dulu orang tidak setuju di zaman Nabi Muhammad, banyak orang tidak setuju Nabi Muhammad berdakwah kepada tauhid. Sekarang juga banyak orang yang tidak setuju dakwah kepada tauhid. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.